Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di mana pada pagi hari ini insyaallah kita akan memulai uh, kajian fikul akhlak yang ditulis oleh Syekh Mustafa bin Al-Adawi di mana makanah atau kedudukan akhlak di dalam Islam sangatlah penting sekali setiap kita untuk berusaha semaksimal mungkin untuk mempunyai akhlak ya, yaitu akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena agama kita memang agama akhlak, agama yang mengajarkan tentang tata krama, adab dan yang lainnya. Oleh karena itulah ikhwata Islam <clears throat> terkadang seseorang dengan akhlaknya dia mendapatkan penerimaan ya yang baik di masyarakat walaupun dia orang yang sesat atau menyesatkan. Contoh misalnya yang kita lihat ini dari gerakan kristenisasi yang mereka datang membawa akidah kesyirikan yang mengatakan bahwa Allah itu tiga, ya Tuhan itu tiga, ya. Tapi karena akhlak dan muamalah ataupun e, tata kerama sopan santun itu dipelihara, banyak orang yang simpatik Demikian pula ikhwatul Islam, ya pemikiran-pemikiran sesat yang lainnya yang dibungkus dengan senyuman manis dan akhlakul karimah. Itu terkadang mendapatkan penerimaan dari manusia karena akhlak. Ya, terkadang manusia melihat dari sisi akhlaknya terlebih dahulu sebelum ia melihat dari keilmuan dan akidahnya. Ya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala <clears throat> ya ketika mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah, ya, ke kota Mekah, di mana penyembahan berhala di sana sangat luar biasa. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan atau memberikan kepada Rasulullah SAW sifat-sifat yang terpuji dan akhlak-akhlak yang sangat terpuji. Dan itu sudah diakui oleh orang-orang Quraisy sebelum Rasulullah SAW menjadi nabi. Ya, sebelum Rasulullah menjadi nabi dan rasul orang-orang Quraisy ya mengenal Rasulullah dengan akhlaknya mengenal Rasulullah dengan amanahnya ya bahkan ketika sampai terjadi hendak peperangan di antara suku-suku Arab ya waktu itu terjadi pembangunan kota apa pembangunan Ka'bah dan mereka apa ingin supaya yang melatakan hajar aswad itu adalah dari kelompoknya sampai hampir terjadi peperangan maka kemudian mereka memberikan keputusan bahwa yang akan memberikan keputusan adalah orang yang pertama kali masuk masjid keesokan harinya ternyata Rasulullah SAW apa kata mereka radina bil amin kami ridha dengan al amin ya maka ya akal Islam masalah akhlak bukan masalah yang sepele karena itu adalah merupakan uh, apa namanya tanda keutamaan atau tanda keimanan seorang hamba bahkan akan di, apa namanya bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan manzilah atau kedudukan akhlak itu subhanallah ya kedudukan yang sangat tinggi sekali di mana Rasul kita yang mulia alaihi wasallam menyebutkan akmalul mu'minina imanan bahwa kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah <clears throat> apa namanya yaitu orang yang paling baik akhlaknya maka ikhwat Islam kita akan bacakan insyaallah dan sedikit demi sedikit kita akan berikan sedikit talik dari kitab uh, eh, Fikul Akhlak yang ditulis oleh uh, eh, Syekh Musa eh, Mustafa bin Al-Adawi. Dia berkata, "Fa al mu'min bila syak yuridu an yakuna mahbuban ladal khaliq wa ayzan mahbuban ladal khulqi." Seorang mukmin tidak ragu lagi atau bahkan ya seorang manusia tidak ragu lagi ia suka untuk dicintai oleh penciptanya dan dicintai oleh manusia juga makanya ada seorang sahabat datang ke Rasulullah dan berkata ya Rasulullah dullani al amal ya idza amiltu ahabbani Allah wa ahabbiyan aw ahabbani nas Wahai Rasulullah tunjukkan aku kepada amal kalau aku amalkan maka Allah menjadi menjadi cinta kepadaku dan orang-orang pun menjadi cinta kepadaku karena memang sifat manusia ia ingin dicintai oleh manusia sebagaimana ia pun ingin dicintai oleh Allah penciptanya وكذلك فإنه يريد أن يكون وجيها في الدنيا ووجيها أيضا في الآخرة demikian pula <clears throat> ya sifat dan tabiat manusia dia ingin punya kedudukan di dunia dan punya kedudukan di akhirat juga كذلك فإنه يحب أن يحيا حياة طيبة في الدنيا وأن يجاز أجره في الآخرة وأن يجاز أجره في الآخرة بأحسن الذي كان يعمل Demikian pula yang namanya manusia seorang mukmin suka apabila ia hidup ia tentram di dunia ini tapi juga diberikan pahala yang sempurna dalam kehidupan akhirat. Yuhibbu an yu'ta fid dunya hasanah wa fil akhirah wa fil akhirati hasanah wa an yuqa adzabun nar. Seorang mukmin suka di dunia ini diberikan kebaikan, di akhirat pun diberikan kebaikan. Dan ia dipelihara dari adab api neraka. Itu semua harapan seorang mukmin ya akhir Islam. Yuhibbu an yuj'ala lahu lisanu sidqin fil akhirin. Ya, ia juga su suka apabila ia menjadi lisan sidq, menjadi sulit tauladan untuk yang lain yang diikuti ya oleh manusia sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berkata waja'alli lisana sidqin fil akhirin surah syuara ayat 84 yuhibbu an yuthni an nas fid dunya wa yamdahuna tabiat manusia suka apabila manusia memuji dirinya <clears throat> walaupun tentunya mengharapkan pujian dalam ibadah itu adalah haram ya, karena pujian Allah itu semata yang kita harapkan wa ma'adhalika yuraqil ajr al-azim wasawab al-jasim wasana al-jamil fil akhirah ya namun juga dia mengharapkan pahala besar ya dan pujian yang agung dari Allah pada hari dalam dalam kehidupan akhirat nanti ya manusia punya tabiat dipuji memang betul dari kecil dan anak kecil kalau kita lihat ya ketika kita puji ya semakin semangat ya manusia pun demikian akan tetapi tentunya syariat kita memberikan apa namanya sebuah e, bimbingan yang sangat agung sekali seorang mukmin harus lebih mengharapkan pujian Allah dalam ia beramal saleh dan tidak boleh mengharapkan pujian manusia namun terkadang ketika kita beribadah kepada Allah semuanya ikhlas mengharapkan wajah Allah tapi ternyata manusia memuji kita sementara kita tidak mengharapkan pujian mereka Lalu bagaimana itu? Hal ini pernah ditanyakan oleh Abu Hurairah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahwa ada seorang yang beramal soleh, berbuat kebaikan, dia mengharapkan wajah Allah, dia tidak mengharapkan pujian manusia, tapi ternyata setelah itu sampai kepada dirinya pujian manusia terhadap dirinya. Bagaimana? Kata Rasulullah, "Dzaka ajilu busyra mu'min." Itu adalah merupakan kabar gembira seorang mukmin yang dipercepat di dunia tanpa mengurangi tentunya pahalanya di akhirat. يحب أن أن يذكر بخير في الأرض ويذكر في الملأ الأعلى كذلك بخير وحسن ثناء Seorang mukmin suka ia disebut dengan baik kebaikan di bumi ini. Sebagaimana ia juga pasti suka untuk disebut kebaikan, ya <clears throat> apa namanya di khalayak, di khalayak malaikat sana dengan dengan pujian-pujian kebaikan untuk dirinya. Walaysa hadha bidha'irin lil mu'min fi dinih. Semua itu tidak memberikan mudarat kepada seorang mukmin dalam agamanya. Bal dzalika kullu min mahasin hadha din, bahkan itu semua adalah merupakan hiasan agama ini. Fa ahlul iman yaqulun karena orang-orang beriman berkata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ya Rabb, ya, berikan kepada kami di dunia kebaikan dan berikan kepada kami ya di akhirat pun kebaikan dan peliharalah kami dari azab api neraka. Ini dia Nabi Isa alaihissalatu wassalam Allah puji wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ia seorang yang punya kedudukan di dunia dan akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Nabi Ibrahim pun berdoa waj'al li sidqin fil akhirin Allah yuhibbu ba'dal ibad wa kadzalika yuhibbuhum Jibril wa ahlus sama. Allah mencintai sebagian hamba. Lalu malaikat Jibril dan penduduk langit pun mencintai mereka. Wa Allah wa Allah lahum wudda wa yudha' lahumul qabul fil ardi dan Allah menjadikan untuk mereka rasa cinta di hati-hati manusia. Lalu diletakkanlah penerimaan di muka bumi. Ya makanya subhanallah orang-orang yang Allah cintai selalu diletakkan ya apa namanya di hati manusia dengan keharuman. Siapa yang tidak mendengar siapa yang mendengar Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah selalu mereka mendengarnya dengan keharuman. Ya. Ketika kita mendengar para ulama kita ya yang mereka telah menghabiskan waktunya untuk ilmu, untuk amal, untuk memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan hadis Nabi SAW. Selalu mereka disebut dengan kebaikan. Dan itu pun juga ya terdapat di hati kita keharuman ya, ketika kita men, apa namanya menyebutkan nama mereka. Ini wallahi akhal Islam azakumullah. Kenapa? Karena Allah mencintai mereka. Berbeda dengan orang-orang yang Allah benci kepada mereka. Allah pun jadikan hati makhluk tidak suka kepada mereka. Tidak ada orang yang menyebut iblis kecuali tidak suka disebut iblis. Tidak ada di dunia ini yang mau ya dikatakan nanti kamu akan berkumpul di akhirat bersama Fir'aun dan Qarun dan Haman. Ya tidak suka. Ya, hati kita pun juga tidak tidak suka untuk menyebut disebut dengan itu. Kenapa? Karena Allah tidak mencintai mereka, Allah benci kepada mereka. Maka Allah jadikan makhluk pun tidak suka kepada mereka. Nauzubillah, nasallallahu alaihi wasallam Fahadha alladhi dhukir yata'atta bifadlillah. Dan yang disebutkan tadi itu adalah dari karunia Allah. Thumma bihusni khuluqi khuluqin yarzuquhu Allahul 'abda wa min thamma kana a'la nas manzilatan yawmal qiyamah wa sayyida waladin waladi Adam wa huwa Rasulullah ahsanun nasi khuluqa. Semua itu akhi bisa terhasilkan dengan karunia Allah kemudian dengan akhlak yang Allah berikan kepada seorang hamba. Oleh karena itulah orang yang paling tinggi derajatnya ya pada hari kiamat adalah siapa? Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sampai-sampai Allah memuji, wa inna kala ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, ya wahai Muhammad, di atas akhlak yang agung sekali. وأقسم الله سبحانه وتعالى على أن Nabi SAW ala khuluqin azim Allah bersumpah bahwa nabinya yaitu Rasulullah SAW di atas akhlak yang agung Allah berfirman Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim Nun demi pena dan apa yang mereka tulis tidaklah engkau terhadap nikmat Rabbmu itu menjadi gila dan sesungguhnya pahala bagimu pahala yang tidak pernah terputus dan sesungguhnya engkau benar-benar di atas akhlak yang agung subhanallah wa asnallahu subhanahu ala nabihi ghayat sana Allah juga memuji dalam surat Al-Imran ayat 159 terhadap Rasulullah Allah berfirman fabima rahmatin minallahi lintalahum maka dengan rahmat Allah lah kepada engkau ya kamu bisa bersikap lemah lembut kepada mereka walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan min hawlik kalaulah mereka engkau bersikap keras ya bersikap keras dan kasar hati kepada mereka mereka akan lari darimu wa bayyana Allah subhanahu wa ta'ala syafaqata hadzal nabiyil karim Allah juga menjelaskan bahwa nah, ya Rasulullah SAW orang yang sangat sayang kepada umatnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah 128 لَقَدْ جَاءَكُمْ min anfusikum azizun عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا harisun حَرِيصٌ bil muminina رَؤُوفٌ rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul dari diri kalian Azizun alaihi 'anittum, Yang merasa susah terhadap apa yang menimpa kalian Ya, Rasulullah tidak suka menyusahkan umatnya. Ya, bahkan sampai-sampai Rasulullah terkadang meninggalkan suatu amalan padahal beliau suka untuk mengamalkannya karena khawatir diwajibkan kepada umatnya. Ya, seperti sholat tarawih dan beberapa ya, amalan yang lainnya. Harisun alaikum yang begitu semangat terhadap kalian, maksudnya semangat untuk memberikan hidayah kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim dan kepada kaum mukminin rauf lembut rahim dan kasih sayang ini adalah merupakan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ta'ala fi sya'ni hadha an-nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi demikian pula Allah taala berfirman tentang Rasulullah SAW dan umatnya Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya adalah orang-orang yang tegas terhadap orang-orang kufar dan saling kasih sayang di antara mereka. Allah juga menganjurkan Nabi-Nya SAW ala khafdi jannah lil mu'minin untuk bersikap tawadu kepada kaum mu'minin. Allah juga Allah berfirman dalam surat Ash-Shu'ara ayat 215, "Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." rendahkan sayapmu ya kepada orang-orang yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin. Diperintahkan kita untuk tawadhu kepada mereka. وقد اجتمعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم خصال الخير من حياء وكرم وشجاعة ووفاء ونجدة وشهامة وحسن وحسن استقبال وحلم وإكرام وإكرام يتيم وحسن سريرة وصدق حديث وعفة وطهارة وزكاء نفس وسائر خصال الخير telah terkumpul pada diri Rasulullah SAW semua perangai-perangai kebaikan akhi. Iya, beliau orang yang pemalu, beliau orang yang mulia, beliau orang yang pemberani, beliau selalu menetap menepati janji, beliau yang senantiasa ya gagah berani, yang tidak pernah takut, ya dan bukan orang-orang yang pengecut. Beliau juga orang-orang yang ya selalu bisa menahan emosi. Beliau selalu menyayangi anak yatim. Ya, demikian pula hatinya selalu terjaga dan baik kepada setiap kaum mukminin. Ya, selalu jujur dan perkataannya, menjaga kehormatan, selalu di atas kesucian, ya, kesucian jiwa dan badan juga. Subhanallah. Memang untuk terkumpul pada diri kita seluruh kebaikan sulit sekali rasanya memang. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan Anna suka ibil mi'ah Manusia itu seperti seratus ekor, 100 ekor unta Maksudnya bagaimana? Artinya dari seratus ekor unta itu ya Yang sempurna paling cuma satu atau dua Dari manusia pun juga Dari seribu orang mungkin yang sempurna Yang terkumpul padanya kebaikan-kebaikan ya, Sedikit sekali Iya kadang. Ada seseorang diberikan oleh Allah kelebihan dalam satu sisi, tapi ada kekurangan dari sisi lain. Dan itu sesuatu yang pasti terjadi pada diri manusia karena manusia itu tempat daripada berbagai macam kekurangan. Ya. Ada orang diberikan oleh Allah kelebihan dalam kedermawanan. Tapi di dalam masalah uh, apa namanya? Uh, yang lainnya dia kurang ada lagi yang satu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi e, muamalahnya, ya, tata keramanya bagus. Tapi dari sisi kedermawanannya kurang. Itu bisa terjadi ya akal Islam azakumullah. Namun tentunya kita berusaha setiap kita untuk semaksimal mungkin untuk memperbaiki diri kita. Waqad su'ilat ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha an khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ummul Mukminin Aisyah telah ditanya tentang akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakalat kana khuluqul Quran. Maka ya Aisyah berkata adalah akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Subhanallah. Wasfun mujazun balighun. Sebuah sifat yang sangat ringkas namun dalam sekali. Asifu bihi umul mu'minin al-faqihah Ya, di sini Aisyah radhiyallahu anha yang sangat faqih mensifati Rasulullah SAW dengan kalimat yang sangat pendek sekali. Tapi orang yang mendengarnya pasti akan mendapat apa mempunyai kesan yang sangat indah. Karena khuluqul Quran. Ya adalah Rasulullah akhlaknya Al-Quran. Ya luar biasa akal Islam azakumullah. Ya. Dan memang betul Al-Quran pun juga menyebutkan ya, bahwa Al-Quran itu adalah memberikan hidayah kepada yang lebih baik Allah berfirman yahdi lillatihi aqwam Al-Quran memberikan hidayah kepada yang lebih lurus Ya wa yahdi ila rusydi Al-Quran ya membimbing kepada petunjuk berarti kalau Al-Quran itu petunjuk kalau Al-Quran itu adalah merupakan hidayah maka akhlak Rasulullah SAW adalah petunjuk dan hidayah Ya, karena Aisyah radhiyallahu anha mensifati akhlak Rasulullah adalah akhlaknya Al-Quran. Ikhwata Islam, hazakumullah. Jamaah hadal kitabul mubarak makarim al-akhlak. Di mana Al-Quranul Karim telah mengumpulkan akhlak-akhlak yang mulia. Khaira jam'in wa nadhamaha khaira nadhmin. Ya, dengan sebaik-baiknya pengumpulan wasara bihi Rasulullah SAW khaira siratin wa qama bihi khaira qiyam dan Rasulullah SAW telah melaksanakan akhlak Al-Quran dengan sebaik-baiknya alazimna al-fiqha fi kitabillah oleh karena itu sudah kewajiban kita untuk mentadaburi mempelajari Al-Quran dan mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala agar kita bisa meniru akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadhakkara ulul albab Itulah kitab yang kami telah turunkan ia kepada engkau yang diberkahi agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang punya pikiran itu ia mau menjadi mau mengingatnya. Walazimna aydan an-nadhar fi sirati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kita melihat bagaimana ya akhlak Rasulullah wa ta'assibih kita jadikan beliau sebagai suri tauladan kita lalu kita mentaati Rasulullah dalam perintah dan larangan-larangannya ya, sehingga kita betul-betul bisa meniru Rasulullah SAW ya akhul karena bukankah seorang mukmin menjadikan Rasul sebagai idola hidupnya iya Allah siapa yang menjadikan Rasulullah sebagai idolanya dia tidak akan menyesal Siapa yang menjadikan Rasulullah Rasul sebagai idolanya, ia akan menjadi manusia yang sempurna. Tapi apabila kita mengidolakan selain Rasulullah dari orang-orang yang mereka tenggelam dalam glamor dunia, yang tenggelam dalam maksiat, yang telang tenggelam dalam hawa nafsu, maka itu kebinasaan buat kita ya akal Islam. Allah, Allah Ta'ala berfirman, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ sungguh telah ada pada diri Rasul ya uswatun hasanah suri tauladan yang baik tapi apakah setiap orang bisa Allah mengatakan tidak Allah mengatakan liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa Allah katsira itu semua saja untuk orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat dan banyak berzikir kepada Allah Artinya, ya, orang yang menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah itu hanyalah orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Adapun orang yang tidak mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat, dia tidak akan menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah dalam kehidupannya ya akhi. Allah juga berfirman wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kamu mentaati Rasul, kamu akan mendapatkan hidayah. Fala bud wala mafar ya maka berarti kita harus betul-betul melihat bagaimana sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita berusaha untuk menghiasi diri kita dengan sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh karena itu ya akhi mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi adalah kebaikan untuk diri kita kita terkadang lebih mengenal sejarah seorang sejarawan ya terkadang kita lebih mengenal sejarah seorang ilmuwan barat dan yang lainnya Tapi kita kurang mengenal bagaimana sejarah Rasulullah SAW dan bagaimana kehidupan beliau. Padahal, ya kalau kita mengenal Rasulullah SAW dan kita mengenal beliau dan kita jadikan sebagai suri tauladan, sungguh keindahan, keindahan dan kehidupan untuk hati kita ya. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مستهل دعوته إلى التوحيد يأمر أيضا مع دعوته للتوحيد بمكارم الأخلاق Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mulai berdakwah di kota Mekah, beliau bukan hanya berdakwah kepada tauhid, akan tetapi juga berdakwah kepada akhlakul karimah. Sebagaimana ikhwata Islam disebutkan ketika Heraklius ya, bertanya kepada Abu Sufyan tentang nabi ini. Di mana Heraklius bertanya, "Mada ya'muru hadzal nabi?" Apa yang diperintahkan oleh nabi itu? kata Abu Sufyan ya'muruna eh, yaqul u'budullah wa la tusyriku bihi shalah eh, wa la tusyriku bihi syai'a Ya Nabi itu berkata beribadalah kepada Allah dan jangan kamu sekutukan Allah sedikit pun juga wa ya'muruna bis shalah was-silah wal afaf ya dan Nabi itu menyuruh kami untuk sholat untuk apa menyambung silaturahim dan untuk menjaga kehormatan diri Masya Allah setelah disebutkan oleh Abu Sufyan tentang apa namanya beribadah kepada Allah lalu Abu Sufyan mengatakan waktu itu Abu Sufyan masih kafir masih dia belum masuk Islam dan pertemuan Abu Sufyan dengan Heraklius itu ketika Rasulullah, Rasulullah SAW belum hijrah ke kota Mekah dan waktu itu adalah hijrah ke Habasyah ya maksudnya hijrah ke Madinah ikhwata Islam azakumullah Ternyata Abu Sufyan ketika ditanya oleh Heraklius, apa yang diperintahkan oleh Nabi itu? Abu Sufyan ia mengatakan ia menyuruh kami beribadah kepada Allah saja. Ia menyuruh kami untuk sholat. Ia menyuruh kami menyambung silaturahim dan afaf. Ia menjaga kehormatan, akhlak. Subhanallah, ikhwatu Islam. jadi akhlak itu termasuk perkara yang pertama kali Rasulullah SAW dakwahkan kepada manusia ya selain tauhid dan itu tentunya tauhid pun juga ya apalagi tauhid itu perkara yang sangat agung sekali untuk difokuskan. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, Imam Bukhari juga dalam kitab Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang hasan dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna riutami bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Dalam satu riwayat, inna ma bu'itsu" diutami masalih al akhlak Ya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang saleh. Subhanallah. Ini dia Abu Dhar berkata kepada saudaranya ketika telah sampai kepada Abu Dhar tentang diutusnya Nabi SAW di kota Mekah. Apa kata Abu Dhar? Irkab ila hadhal wadi fasma' min qawli faraja faqal ra'aitu ya'mur bi makarimil akhlaq. Ya kata Abu Dhar kepada saudaranya, dan ini di awal-awal Rasulullah SAW dibangkitkan sebagai seorang nabi dan rasul. Kakak Budhar, pergi kamu ya ke Mekah dan coba kamu dengarkan perkataannya. Lalu kemudian saudaranya pun pergilah ke Mekah. Lalu ia pulang kepada Abu Dhar, lalu ia berkata, "Aku melihat nabi ini menyuruh kepada akhlakul karimah." Subhanallah, ternyata di antara perkara yang Rasulullah dakwahkan pertama kali adalah akhlak. Selain tauhidullah jalla wa itu menunjukkan bahwa akhlak mempunyai makana, kedudukan yang besar ya akhi. sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim." Ya mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan sebaik-baik kamu adalah yang terbaik terhadap istrinya. Ya. Subhanallah akan Islam. Rasulullah mengatakan bahwa mukmin yang paling sempurna imannya itu siapa? Ternyata orang yang paling baik akhlaknya. Kita terkadang merasa sudah cukup dengan tauhid, sudah seakan-akan apabila akidah kita sudah lurus, tauhid kita sudah benar, seakan-akan kita katakan ah itu sudah cukup. Nah, justru kesempurnaan akidah dan tauhid akan terlihat pada akhlak semakin sempurna akidah dia, semakin sempurna iman dia, semakin pula baik akhlaknya. Ikhwata Islam azakumullah. Tabayyan Nabi SAW fadla husnil khuluq. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan keutamaan akhlak yang baik. Wa ma fihi min ajrin wa thawab. Demikian pula pahala yang besar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min syai'in afqal fil mizan min husmin khuluqin hasan." Tidak ada amalan yang paling berat timbangannya dari akhlak yang baik. Subhanallah. Ternyata amalan yang paling berat timbangannya pada hari kiamat akhlak yang baik ya, akhi. Wa fi ba'dhi ziyadat as-sahihah fi hadzal hadis dan pada sebagian tambahan-tambahannya ini dari riwayat ini yang sahih yaitu yang diriwayatkan Tirmizi wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu bihi darajata sahibis saumi was salah sesungguhnya orang yang berakhlakul karimah itu bisa sampai kepada derajat orang yang senantiasa sholat malam dan berpuasa sunnah luar biasa ya dengan akhlak yang baik seseorang bisa mencapai derajat orang yang suka puasa suka sholat sunnah bahkan akhi ya gara-gara akhlak yang baik terkadang ah, gara-gara akhlak yang buruk terkadang ya solat kita puasa kita tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis yang dihasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sahih Jami' as eh, sahih eh, At-Targhib wa Tarhib dilaporkan kepada Rasulullah seorang wanita kata sahabat ini ada seorang wanita wahai Rasulullah yang dia solatnya banyak solat malamnya rajin ya, sodakohnya banyak sekali, puasa sunnahnya rajin sekali. Tapi sayang wahai Rasulullah, lisannya itu suka menyakiti tetangga. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha. Tidak ada kebaikannya wanita itu. Ia finnar, dia dalam api neraka. Subhanallah, ya. Rasulullah SAW ditanya bahwa orang ini, wanita ini, sholat tahajudnya luar biasa. Puasa sunnahnya luar biasa. Demikian pula sodakohnya Masya Allah. Tapi ternyata gara-gara lisan dia yang suka menyakiti tetangganya, Rasulullah mengatakan tidak ada kebaikannya wanita itu. Dia dalam api neraka. Lalu ditanya lagi tentang seorang wanita yang ya sholatnya hanya yang wajib saja, sedekamannya pun sedikit, ya. Tapi ia tidak pernah menyakiti hati siapapun. Maka Rasulullah mengatakan hiya fil jannah. Dia di dalam surga. Akhlak, subhanallah. Lihat, ya akal Islam, azakumullah. Imam Abu Daud meriwayatkan dengan sanad yang sahih dengan syawahid-syawahidnya dari hadis Ummu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, "Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'min la yudrik bi husni khuluqihi darajata as-sa'imil qa'im." seorang mukmin bisa mendapatkan dengan apa namanya dengan akhlaknya yang baik itu derajat orang yang suka berpuasa sunnah dan sholat tahajud luar biasa beliau juga bersabda al birru husnul khuluq hakikat kebaikan itu adalah akhlak yang baik ya hadis tersebut <clears throat> diriwayatkan oleh muslim dari hadis Nawas bin Sam'an ya dan At-Tirmidzi juga meriwayatkan dari hadis Jabir semoga Allah meridainya bahwa Rasulullah SAW alaihi bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat kedudukannya kepadaku kelak pada hari kiamat, siapa dia? Itu yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya ya akhlak Islam wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum dan sesungguhnya orang yang paling aku benci dan yang paling jauh keduduk, dia kedudukannya dariku asar-sarun ya orang yang banyak bicara ya cerewet wal mutasyaddiqun <coughs> yang apa memperlihatkan apa namanya uh, mutasyaddiqun kata Imam Tirmizi alladzi yatatawal 'ala nas fil kalam wayabdu alaihim itu orang yang tidak ingin kalah kalau ngomong ya dan lisannya juga apa namanya kurang baik ya ada terkadang orang kalau ngomong nggak mau kalah dia ingin memperlihatkan kehebatannya ya nah itu yang paling jauh dari Rasulullah SAW wal mutafaihikun lalu mereka bertanya wahai Rasulullah asar sarun dan amutasyadikun kami sudah faham maknanya Lalu apa yang dimaksud dengan al-mutafahikun? Kata Rasulullah al-mutakabbirun, itu yang sombong. Ya, karena kesombongan dia dia ingin memperlihatkan kehebatannya, ya kelebihannya. Akhirnya dia melihai-lihatkan kalau ngomong, kalau ngomong nggak mau kalah. Ya selalu orang pengen supaya dia di, di bawah dia, ya supaya orang mendengar perkataan dia karena merasa darinya lebih tinggi derajatnya itu kata Rasulullah orang yang paling aku benci dan yang paling jauh daripada apa? Ya dari Rasulullah sallallahu kedudukannya subhanallah. Maka dari itu ya akhi, kewajiban kita adalah untuk memelihara akhlak tawadhu. Untuk senantiasa kita tidak banyak cerewet ya. Tapi kita berbicara pun kita pilih bagaimana yang paling baik. Kalau memang ternyata itu bermanfaat kita bicara. Kalau tidak ada manfaatnya buat apa? Apalagi kalau ternyata itu adalah bermudarat ya akhul Islam. Azakumullah. Dan Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, kepada Aisyah, "Innahu man u'tiya hadduhu min ar-rifqi faqad u'fi hadduhu min khairid dunya wal akhirah." Ya, siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberuntungan berupa sifat lemah lembut, sungguh ia telah diberikan keuntungan dari kebaikan dunia dan akhirat kata Rasulullah. Wasilatul rahim wa husnul khuluq وحسن الجوار يعم يعمران الديار ويزيدان في الأعمار akhlak apa silaturahim akhlak yang baik ya bertetangga yang baik itu semua memakmurkan dunia dan bisa menambahkan umur ya luar biasa akhir Islam azakumullah ya dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan pula bahwa kebaikan itu ya setelah takwa kepada Allah itu terdapat pada akhlak yang baik. Beliau bersabda inna khiyarakum ahsanukum akhlaqa sesungguhnya yang terbaik di antara kamu adalah yang paling baik akhlaknya. Dan dalam Musnad Imam Ahmad demikian pula Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih dari hadis Abu Hurairah wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda khairukum fil Islam ahsa ahasinukum akhlaqa sebaik-baik kamu dari dalam Islam itu yang paling baik akhlaknya ya dalam satu riwayat tambahan Ahmad dengan sanad yang sahih idza faquhu apabila mereka ya faqih dalam agamanya bahkan Nabi SAW pernah ditanya wahai Rasulullah ma khairu ma utiyal insan apa yang terbaik yang diberikan kepada seseorang oleh Allah atau Rasulullah husnul khuluq akhlak yang baik nah ini ya akhi azakumullah merupakan apa namanya cambuk untuk setiap kita introspeksi diri. Apakah kita sudah mempunyai akhlak yang baik atau tidak? Setiap kita ya segera berpikir untuk kepada diri kita sendiri. Karena kita ini memang tempatnya kekurangan. Eh, lalu kemudian kita berpikir sudahkah kita berakhlakul karimah? Ya, di dalam diri kita terhadap orang lain. Sudahkah kita berusaha untuk berakhlak dengan akhlak Rasulullah SAW? Ya, sudahkah kita menjadi orang yang tawadu, yang menjauhkan kesombongan? Ya, sudahkah masih masih adakah rasa dengki di hati kita? Masihkah di hati kita berbagai macam akhlakul karimah berupa suudon kepada manusia? Suka menggibah orang, merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, merasa diri kita ini lebih daripada orang lain. Kalau itu semua masih ada, segera kita istighfar kepada Allah, kita berusaha untuk ya semaksimal mungkin semampu diri kita untuk berakhlak dengan akhlak yang Rasulullah SAW ajarkan wallahu a'lam nah Nah Ustaz Barakofikum Saya terima kasih atas uh, penjelasan yang Ustaz berikan kepada kami pada kesempatan pagi hari ini Semoga yang singkat dapat memberikan banyak faedah dan pelajaran untuk kita semuanya dan berikut kami undang kepada Ikhwata Islam pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja dimanapun saat ini Anda berada Silakan yang ingin bertanya langsung dapat menghubungi nomor kami di 0218236543 atau melalui pesan singkat yang Anda kirimkan di nomor berikut di 081317776543. Silakan bagi Anda yang bertanya kami tunggu di 0218236543. Telepon pertama, halo. Kami Iya. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Pak eh, dikecilkan terlebih dahulu monitor televisinya atau monitor radio radionya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Uh, dengan Suhadan di Jakarta. Silakan Pak Suhadan, pertanyaan ditujukan ke Ustaz. Iya Ustaz gini, uh, eh, kalau kita menyampaikan sesuatu atau nasihat pada orang, apakah mm -hmm. itu termasuk uh, ria atau gimana Ustaz? Baik Bapak, baik Bapak ya. Oh, iya. Ya saya menyampaikan sesuatu kepada orang yang penuh ya apa ya kebaikan gitu. Iya, baik Bapak. Ya, Terima kasih ya. Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat untuk orang lain itu ya pada asalnya baik Bapak. Ya, <clears throat> bahkan kita diperintahkan untuk tawasabil haq wa tawasabil sabar. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Asr. Ketika kita tawasi hak saling berwasiat tentang kebenaran, saling menasihati di dalam kebaikan. Itu perkara yang bagus dan yang sangat baik sekali. Allah juga berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah Dan siapakah yang paling baik ucapannya dari orang yang menyeru kepada Allah? Namun tentunya kita pun juga harus memelihara hati kita untuk senantiasa mengharapkan wajah Allah, tidak mengharapkan pujian tidak mengharapkan sama sekali ya agar ia disebut alim tidak mengharapkan sama sekali agar ia disebut uh, suci tidak dan kita pun juga harus sabar ketika kita ada orang yang uh, menuduh kita ah kamu ini so suci so alim dan yang lainnya cukuplah Allah yang maha tahu bahwa kita mengharapkan wajahnya semata yang jelas ketika bapak memberikan nasihat ya kepada orang lain karena Bapak lihat orang ini memang butuh nasihat kepada apa kepada bimbingan-bimbingan kebaikan. Alhamdulillah, lakukanlah. Namun tentunya kita pun juga harus pastikan dulu bahwa yang kita nasihatkan ini memang betul-betul baik gitu. Karena terkadang karena kekurangan ilmu kita, kita menganggap ini baik. Kita sampaikan ke orang dianggap itu baik, ternyata yang terjadi ternyata itu tidak baik atau perkara yang tidak sesuai dengan syariat. Nah ini tentu ya kita harus pastikan dulu ya apakah yang kita nasihatkan kepada orang lain itu memang betul-betul sebagai sebuah kebaikan. Ya, kemudian apakah tata caranya memang sudah tepat, bagus atau tidak? Karena terkadang isinya baik, tapi caranya tidak baik. Sehingga akhirnya ya mungkin kita ah, akhirnya malah menimbulkan perkara yang tidak diinginkan. Ya, maka inilah kita butuh kepada kefakihan di dalam Eh, tawasibil hak, saling menasihati, saling memberikan apa namanya wasiat. Allah wabarakatuh. Barakallahu dan berikutnya kami undang kembali bagi khawatir Islam yang ingin bertanya secara langsung pada kesempatan kali ini dari bahasan fikih akhlak dan bisa menghubungi nomor yang telah kami sampaikan di depan tadi di 0218236543 dan kami harapkan pertanyaan-pertanyaan Anda sesuai dengan tema. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dengan siapa di mana? Pak Rasid di Jakarta Pusat. Baik, silakan Pak Rasid pertanyaan ditujukan kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, <clears throat> ketika kita sudah berahlak baik atau beribadah dengan baik, kita kan memang tidak mengharapkan ada orang memuji gitu Pak Ustaz. Betul Bapak. Nah tiba-tiba entah tahu dari mana orang itu memuji kita. Hmm. Nah ini <clears throat> apa yang harus kita lakukan? Ya. Kan ada riwayat dulu sahabat itu pernah lupa saya namanya memuji Nabi terus Nabi memberi hadiah selimut yang berlurik-lurik itu Pak Ustaz. Apa itu betul atau bagaimana gitu. Terima Baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ketahuilah Bapak, memuji seseorang di hadapan orang lain itu dilarang oleh Nabi. Iya. Rasulullah melarang kita memuji orang di depan dia. Sampai-sampai kata Rasulullah apabila seseorang memuji kamu di depan kamu, taburkan ke wajahnya itu debu. Ya. Kenapa? Karena pujian yang dipujikan kepada kita langsung di mata kita itu kata Rasulullah bisa memutuskan leher kita maksudnya bisa merusak amal ibadah kita bisa merusak hati kita kita capek-capek beramal gara-gara pujian akhirnya kita kehilangan keikhlasan kita capek-capek beramal gara-gara pujian akhirnya kita dimasuki rasa ujub yang harusnya amal itu menimbulkan rasa takut kepada Allah eh malah menimbulkan ujub di hati kita sehingga akhirnya hati kita pun tidak terpelihara gara-gara pujian itu tapi kalau ternyata sebagaimana Bapak sebutkan tadi, kita sudah beramal, sudah ikhlas karena Allah, kita berakhlak karimah pun juga ikhlas. Entah kenapa ada orang kemudian menguji kita sampai ke, telinga kita. Dan sudah kita sebutkan tadi ya dalam pelajaran itu pernah ter, di, di, apa, ditanyakan oleh Abu Hurairah kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah menjawab, "Dzaka ajilu mu'min." itu adalah kabar gembira yang Allah percepat di dunia ini untuk seorang mukmin ya tanpa tentunya mengurangi uh, pahala mereka para seorang mukmin dalam kehidupan akhirat dan apa yang kita lakukan yang kita lakukan adalah memohon kepada Allah supaya hati kita diselamatkan dari apa ya mengharapkan pujian manusia dalam ibadah supaya kita semakin menjadi lebih baik dari itu ya dahulu Abu Bakar radhiyallahu anhu ya uh, ketika sampai kepada beliau pujian dari manusia ya Abu Bakar ber, apa, berdoa kepada Allah saya agak-agak lupa ya doanya itu Di antaranya beliau mengatakan ya Allahumma uh, eh, waj'alli khairam mimma yadhunnun ya Allah jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka duga ya terkadang pujian-pujian itu bisa terkadang memberikan kebaikan bisa juga terkadang menimbulkan keburukan Makanya kita mohon kepada Allah kebaikan, ya. Imam Ahmad bin Hambal pernah disampaikan kepada beliau pujian manusia kepada beliau. Beliau malah khawatir dan takut dan beliau berkata, "Akhsya an yakuna hadha istidraj." Saya khawatir jangan-jangan ini istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itulah kita waspada dari yang namanya pujian itu, Pak. Ya karena pujian itu seringkali tidak menguntungkan kita. Ya kalau orang dicela terkadang dia ingin apa namanya karena dicela dicela dicela bisa jadi terkadang ada orang yang dengan celaan dia ingin berusaha memperbaiki diri ada yang seperti itu. Tapi ketika orang dipuji terkadang kita menyebabkan tidak ikhlas lagi. Makanya kita mohon kepada Allah dan waspada ketika kita mendengar orang memuji diri kita. Allahu a'lam. Nah. Namzah, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Berikut kami undang kembali telepon yang ketiga silahkan bagi Anda yang ingin bertanya langsung seputar pembahasan kita mengenai akhlak dapat menghubungi 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dengan Bapak siapa di mana? Pak Zainal Abidin Citerep. Silakan Pak Zainal Abidin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz mau nanyakan, bagaimana kalau orang suka melalaikan sholatnya gitu udah hmm. sholat zuhur menjelang hmm. asar sholat asar menjelang maghrib maghrib menjelang isya sholat isya menjelang subuh hmm. nah, apa gitu udah benar nggak menurut aturan agama ya. dan batas sholat subuh itu dari jam berapa sampai jam berapa Ustadz ya Itu aja Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang mengakhir, mengakhir-akhirkan waktu sholat itu Pak, itu tanda ke kemunafikan itu ada di hatinya. Rasulullah SAW sabda tilka salatul munafiq itu salat orang munafik ya jelis ya kubus syams hatta idha sfarrat ya atau kama qal kata Rasulullah dia mengakhir-akhirkan waktu asar sehingga ketika matahari telah mulai menguning segera ia salat yang kurunuk ratal ghurab dia pun salat memat seperti burung gagak yang mematuk cepat sekali seorang mukmin Pak adalah orang yang betul-betul memperhatikan sholatnya. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya tentang apa amalan yang paling utama, ya kata Rasulullah ahabul a'mali ilallah as-salatu liwaktiha. Salat yang paling dicintai oleh Allah itu salat pada waktunya, pada tepat di awal waktunya. Ya, seseorang yang selalu salat di awal waktu itu menunjukkan akan perhatian dia terhadap salatnya. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala ya mengancam orang-orang salat dengan neraka wail. Allah berfirman, "Fawailul lil musalli." neraka wail wail untuk orang-orang yang salat Imam Qatadah berkata wail itu sebuah neraka, lembah dalam neraka jahanam yang apabila gunung dimasukkan ke dalamnya pasti akan hancur lebur ya fawailul lil musallin wail untuk orang apa namanya orang yang salat siapa alladzina hum an salatihim sahun itu orang-orang yang lalai dari salatnya ya alladzina hum yaraun dan orang-orang yang ria mengharapkan pujian manusia. Maka Bapak ya, Bapak berusaha untuk memberikan nasihat kepada dia supaya memperhatikan sholat kamu. Ya jangan sampai kemudian sengaja di akhir-akhirkan sampai mendekati ya habis waktunya baru dilakukan. La haula wala quwata illa billah. Adapun e, batasan sholat subuh Bapak itu dimulai dari terbitnya fajar sampai ter, terbitnya matahari. Ya adapun dengan jam maka sulit Pak kita untuk uh, tentukan dengan jam karena berubah-ubah Pak. Ya. Kan tetapi batasannya adalah semenjak terbit fajar sodik sampai terbitnya matahari wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban untuk Bapak yang bertanya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya Ustaz. Berikut kami akan bacakan kembali pertanyaan yang berikutnya. Nah Ustaz, uh, dari Abdullah di Cilangsi, kita telah ketahui bersama bahwasanya kebanyakan kita belajar ilmu agama tauhid, kemudian ilmu fikih dan sebagainya. Akan ah, tapi dalam muamalahnya terkadang kurang baik Ustaz. Terkadang suka tidak membayar utang atau kadang dia apa menggibah temannya dengan alasan segala macam lah itu menasihati atau sebagainya. Apakah hal ini e, merupakan bentuk dari jeleknya akhlak tersebut dan gagalnya dia mempelajari ilmu tauhid tauhid Ustaz. Silakan Ustaz. Iya, memang sebuah fenomena yang sangat disayangkan. Iya, ketika kita ber, bermuamalah dengan orang-orang yang ternyata notabene sudah ngaji, ya misalnya si fulan dan fulan wa alan dan alan, seringkali terkadang kita mendapatkan kok kenyataannya tidak demikian apakah berarti manatnya yang salah tidak apakah berarti akidahnya yang salah tidak apakah berarti Islam yang nggak benar nggak juga yang salah itu adalah individunya ya yang kurang bisa mengaplikasikan ilmunya udah ngaji alhamdulillah ya bahkan dia mengatakan saya di atas sunnah tapi kalau ngutang nggak pernah dibayar-bayar ya kerjanya apa namanya atau apa namanya apa utang ke orang tapi kemudian untuk membayarnya sulit sekali bahkan tidak ada rasa takut di hatinya bahwa kelak hutang itu kelak ia akan menjadi bumerang kelak pada hari kiamat apakah dia dia tidak sadar atau pura-pura tidak sadar ya bahwa hutang itu kelak akan dibayar dengan amalan solehnya kelak pada hari kiamat la ilaha illallah kalau dahulu saja Rasulullah SAW pernah ya ditanya <clears throat> apa namanya diminta untuk mensolatkan seorang sahabat yang meninggal dunia. Lalu Rasulullah bertanya, dia punya hutang nggak? Punya, ayah Rasulullah, dua dinar. Oh enggak, kalau begitu kalian saja yang mensolatkan kata Rasulullah. Kata seorang sahabat, kalau tidak salah Allah, biar aku yang membayarkan ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mau mensolatkannya. <clears throat> Keesokan harinya Rasulullah bertanya, yang Hamdalah, Bagaimana dengan dua dinar itu? Sudah dibayarkan belum? Iya. Rupanya belum dibayarkan. Keesokan harinya ditanya lagi. Rupanya dia berkata, sudah ya Rasulullah. Kata Rasulullah, Al-an hina barodat jildu. Sekarang si mayat itu merasakan dingin kulitnya. Subhanallah. Hutang ini berat sekali ya akhir Islam. Azakumullah maka dari itulah ya kita alhamdulillah sudah ngaji ilmu, sudah menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Coba kita menjadi orang yang ilmu itu menimbulkan rasa takut di hati kita. Takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sudah Masya Allah menuntut ilmu Tapi lisan kita sering kali ya akhi subhanallah Mudah menggibah orang Mudah menjelek-jelekan orang Mudah hati kita suudon kepada orang ya seakan-akan apa namanya ilmu yang kita telah tahu dan kita kuasai ternyata hanya adanya di hati tidak teraplikasikan di dalam amalan yang ini yang kita khawatirkan tentunya ya karena itu ilmu yang tidak bermanfaat namanya maka dari itu sekali lagi memang penting akhi setiap kiri setiap kita termasuk saya pribadi ya untuk introspeksi terus ya selama ini ya apa akhlak-akhlak yang tidak baik yang ada pada diri saya kita terkadang ya ketika ada orang lain mengkritik kita itu menjadi orang yang paling kita tidak sukai padahal kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi kana salaf yuhibbuna ya man yadhkuruhu man, man yadhkuruhum man man yudhakkiruhum bi uyubihim dahulu salafus saleh mereka suka kalau ada orang yang mengingatkan kekurangan-kekurangan dirinya wa an sedangkan kita sekarang kata Ibnu Qudamah Abghanun nas ilaina orang yang paling kita tidak sukai adalah orang yang menyebut apa mengingatkan kekurangan kita. <clears throat> Dan itu adalah tanda kata beliau kelemahan iman kita ya akhi. Maka ya akhi Islam, azakumullah. Nah, disinilah kita berusaha ya untuk bisa mengaplikasikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang bisa kita apa yang kita selama ini pelajari terkadang ya secara kenyataan kita ini ya selalu berbangga dengan sebagai penuntut ilmu kita masya Allah ya alhamdulillah rajin menuntut ilmu tapi itulah memang setiap kita harus berusaha untuk bagaimana caranya untuk mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan dalam pekerjaan kita berusaha amanah dan profesional di dalam muamalah sesama manusia kita berusaha untuk amanah ya kemudian juga kita berusaha untuk bisa menjaga perasaan demikian pula kita berusaha untuk apa namanya e, berakhlak dengan akhlakul karimahnya Rasulullah SAW saling berlemah lembut sesama kaum mukminin. Nah ini akhi yang kita harapkan karena sekali lagi ini sudah merupakan perkara yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya dan mempunyai keutamaan yang agung dan kedudukan yang sangat agung di sisi Allah. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya uh, dari seorang ibu uh, eh, Ustaz, suami saya dan saya pribadi dan keluarga Alhamdulillah telah menang sunnah Ustaz Akan tetapi suami saya tatkala dengan teman-temannya lisannya sangat indah Ustaz ramah Akan tetapi dengan anak dan saya terutama Ustaz bersifat kasar Dan pernah saya uh, berbicara empat mata saya ya akan tapi Suami selalu merendahkan saya Ustaz. Nah, bagaimana cara yang tepat agar suami juga terhadap anak agar tidak tertekan Ustaz, agar lebih uh, indah dalam berbicara dan nasihatnya silahkan. Ustaz. Iya. Terkadang seorang istri <clears throat> berusaha memberikan nasihat kepada suami tapi tidak didengar. Karena suami merasa dirinya lebih tinggi harkatnya daripada istri itu sebetulnya memang tanda kesombongan ya karena orang sombong itu kata Rasulullah batarul haq wa ghamtun nas menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia namun tentu ketika kita berusaha menasihati seseorang kok kita malah dianggap remeh berarti harus ada orang lain yang dianggap dihormati ya untuk supaya bisa memberikan nasihat kepada dia atau dengan cara lain yang tidak secara langsung. Sebab kita sadar bahwa kalau kita secara langsung menasihati, ya suami malah menganggap remeh kita. Kita dianggap tidak punya ilmu, kita dianggap begini dan begitu. Berarti harus ada cara lain bagaimana caranya ini. <clears throat> Supaya saya tidak menasihati dia secara langsung. Sehingga yang menasihati itu adalah lima buku atau ceramah atau orang yang ia hormati iya barangkali lewat orang lain si suami bisa berubah itu bisa terjadi ya sebagaimana isi dikisahkan bahwa ada seorang yang sama-sama juga seorang ustadz ya di lulusan Madinah ya bercerita bahwa dia sudah berusaha menasihati orang tuanya tapi kadar Allah sulit sekali tapi subhanallah suatu ketika orang tuanya tiba-tiba berubah. Ya, mulai pergi ke masjid. Tiba-tiba ya, celananya dipotong, tiba-tiba jenggotnya ditumbuhkan. Tiba-tiba Masya Allah, dia terkejut sekali. Ya, ternyata rupanya selama ini si ayah ini ya tak sengaja mendengar sebuah saluran radio. Dari situlah hidayah itu menyapa dia. Ternyata hidayah dia tidak menyapa dari anak dia, padahal anaknya seorang alim, seorang yang lulusan Madinah dan yang lainnya. Tapi ternyata lewat lain, lewat pintu lain. Demikian pula, terkadang hidayah tidak datang dari si istri, tapi hidayah dari orang lain. Nah, inilah yang harus kita pikirkan. Kalau memang ternyata kita memandang bahwa nasihat kita sudah di atau dianggap remeh oleh dia, oh berarti harus yang lainnya yang bisa memberikan nasihat. Ya, kita berupaya kita upayakan dulu semaksimal mungkin tentunya. Ya Allah a'lam. Nah. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Berikut ah. kami bacakan kembali uh, pertanyaan dari seorang bapak di Jakarta. Hmm. Nah, Ustaz, uh, kita memiliki anak-anak kecil, Ustaz. Biasanya uh, anak umur-umuran tersebut kan meniru Ustaz, meniru bapaknya atau ibunya. Nah, tatkala kita marahi, kita nasihatin uh, keluar Eh, cara marahnya dia, kemudian cara menanggapi nasihat kita. Nah, bagaimana mendidik uh, anak menanamkan akhlak yang baik dari kecil? Silakan. Iya, memang anak kecil itu tidak pantas dan belum pantas dimarahi. Iya. Kenapa demikian? Karena si anak itu sedang belajar dari ayah orang tuanya. Ketika kita marahin dia, besoknya dia akan bersikap kepada kita seperti yang kita lakukan kepada dia kita pukul dia besoknya dia mukul kita hingga akhirnya kemarahan kita tidak ada manfaatnya terkadang orang tua tidak sabar dia menganggap dengan marah itu bisa menghentikan kebandelan dia dia, menghar dia menganggap bahwa dengan marah si anak setidaknya bisa berubah ternyata malah sebaliknya maka dari itu orang tua ketika hendak melakukan perbuatan dia berpikir dulu ke depan. Jangan yang dia pikirkan adalah memuaskan kemarahannya, tapi bagaimana pengaruh si anak ini. Ya maka dari itu ketika kita melihat kesalahan anak, kita berusaha untuk ya eh, mengadakan pendekatan yang baik dengan senyum, ya. Kemudian kita mengajak dialog dengan dia, mengajak bercanda dengan dia, Lalu kita ajarkan bagaimana cara makan yang bagus misalnya. Kita ajarkan bagaimana akhlak yang baik. Nah, terkadang dengan seperti itu, walaupun si anak kelihatan enggan, tapi sebetulnya dia mulai belajar. Iya. Dan itu harus kita ulang-ulang. Terkadang ada anak yang sekali kita ajarkan langsung enggak. Tapi ada anak yang butuh kepada berulang-ulang. Makanya yang terbaik itu adalah merupakan contoh dari orang tuanya. Ketika si orang tua bisa memberikan contoh yang baik kepada anaknya, si anak pun akan mengikuti ya gaya orang tuanya. Karena buah tak jauh dari pohonnya, kecuali kalau buahnya ke buah truk, ya ke Lampung sana. Allahu a'lam. Nah, Ustaz Fikum, terima kasih atas jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan singkat. Kita akan balik kembali bagi khawatir Islam yang bertanya langsung kepada Ustaz, dapat menghubungi nomor kami di 0218236543. Silahkan, dan pertanyaan Anda kami harapkan bersesuaian dengan pembahasan kita. Halo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak Keli Pak, di Bekasi. Silahkan Pak Ali mohon maaf ya Ustadz ya. Di daerah kami itu masih banyak bang, yang masalah begitulah. Cuman untuk yang sarinya itu masih jauh bang, Ustadz. Saya mohon petunjuknya, kalau bisa saya minta teleponnya Ustadz. Jadi saya bisa, uh, kalau andai kata ada apa-apa saya langsung bisa tanya ke Ustadz. Terima kasih Ustaz. Begitu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Pak, yang namanya keburukan di mana-mana selalu ada ya Pak ya. Kita mengharapkan untuk bisa mendapatkan sebuah uh, kondisi masyarakat yang bagus, yang semuanya di atas sunnah, sulit sekali. Kecuali kalau mungkin kita pindah ke sebuah daerah atau perumahan di situ khusus orang-orang sunnah, baru kita tidak akan mengeluh insya Allah. Tapi tetap aja keluhan ada akan selalu ada. Karena kita hidup dengan manusia dengan berbagai macam uh, apa namanya dengan bermakna macam tabiat dan sifat. Kadang ada orang yang sesuai dengan tabiat kita, dengan sifat kita, terkadang ada yang tidak sesuai. Makanya kata Rasulullah, "Allazi yukhalitun nas wa yasbir 'ala adahum khairun min ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir 'ala adahum." Orang yang bergaul dengan manusia dan bisa sabar dengan gangguan mereka dan kekurangan-kekurangan mereka tentunya, itu lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dan tidak sabar dengan gangguan manusia. Oleh karena itu, <clears throat> ya ketika kita melihat kok masyarakat kita masih jauh dari syariat, yang harus kita pikirkan pertama adalah mereka masih karena mereka tidak tahu itu masalahnya. Kata Rasulullah menceritakan seorang nabi terdahulu di mana nabi itu dipukuli oleh kaumnya sampai berdarah-darah sambil mengusap apa darah dari wajahnya. Nabi itu berkata, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya berikan ya Allah berikan hidayah kepada kaumku karena mereka tidak tahu ya Allah. Artinya mereka lakukan itu karena ketidaktahuan mereka. Nah, ketika kita sadar bahwa masyarakat kita tidak tahu masalahnya, maka itu tidak akan menimbulkan keluhan. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita memperbaiki kalau cuma sebatas mengeluh, mengeluh, aduh masyarakat kok nggak ada nggak ada manfaatnya. Ya, keadaan kita memang keadaannya sudah seperti ini dan Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan kita berada di sebuah zaman yang penuh fitnah sekali. Maka dari itu yang kita pikirkan adalah bagaimana berbuat islah. Yang terpenting buat diri kita. Ya, yang terpenting kita berusaha untuk tidak seperti itu kita bisa mengaplikasikan syariat dalam kehidupan kita yang terbaik itu dulu. Bisa berakhlak yang karimah kepada tetangga kita, kepada masyarakat kita. Ikhwatul Islam, na'azzakumullah. <clears throat> Maka tentu pada waktu itu menjadikan kita selalu berusaha untuk talabul ilm, mencari ilmu. Yang tujuan kita adalah untuk bagaimana bisa kita sampaikan ke mereka yang kita amalkan juga dalam kehidupan sehari-hari kita Nah ini bapak ya Ataupun untuk masalah nomor telepon saya mungkin diminta saja ke ini Memang masalah pak Setiap orang minta tuh nomor telepon akhirnya Ya kita sibuk terus harusnya telepon-telepon yang mungkin ada waktu-waktu tertentu insya Allah Kita sediakan waktu untuk konsultasi-konsultasi dari para ya ikhwana Baik Ustaz, terima kasih Ustaz ah, Dan terkadang masalah-masalah seperti ini Ustaz, uh, ikhwan telah mengenal sunnah kemudian hidup dalam masyarakat yang majemuk, mm -hmm. merasa dirinya tidak nyaman, akhirnya terkadang solusinya mereka pindah ke tempat-tempat pondok dan sebagainya. Hal ini uh, fenomena yang serang, sering kita jumpai Ustaz. Uh, sebetulnya <clears throat> kemampuan manusia untuk bermuamalah itu berbeda-beda. Ada orang yang mampu bergaul dan dia bisa mewarnai masyarakat maka yang seperti ini buat dia yang terbaik adalah bergaul dengan masyarakat dan berdakwah. Ada lagi orang kalau dia bergaul dia akan terwarnai. Dia tidak bisa mewarnai tapi dia mudah terwarnai. Maka yang seperti ini lebih baik jangan bergaul. Makanya terjadi ikhtilaf para ulama ya tentang mana yang lebih utama. Apakah kita bergaul atau kita uh, uzlah? Karena masalahnya ada dua hadis Hadis yang pertama memuji bergaul. Uh Hadis yang kedua memuji uzlah. Uzlah itu artinya menyendiri, tidak bergaul begitu. Mm-hmm. Dari situlah para ulama berbeda pendapat. Mana yang lebih utama? Sebagai mengatakan uzlah lebih baik. Kenapa? Karena kita akan terhindar dari fitnah, hmm. kita mm-hmm. akan terhindar dari keburukan manusia, hmm. dari berbuat zalim kepada manusia. Sebagai mengatakan enggak bergaul lebih baik. Pendapat yang sahih adalah ya sesuai dengan perincian. Kalau kita lihat orangnya, kalau memang ternyata orangnya tersebut uh, dia memang mampu, dia mampu untuk mewarnai manusia, dia supel, pandai dia bergaul, maka bagi dia lebih baik bergaul. Ya. Tapi kalau dia tidak mampu, dia khawatirkan malah terwarnai, makanya pun juga dia takut terkena fitnah hatinya, anak-anaknya. Ya. Kemudian dia cari lingkungannya lebih baik, silahkan. Ya itu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing Allah a'lam. Nah, nah terima kasih atas jawabannya. Berikut kami undang kembali bagi Anda yang ingin bertanya seputar permasalahan akhlak dapat menghubungi nomor kami di 0218236543. Kami nantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ah, dengan Ibu Yurni Harhab di Kisaran. Silakan Ibu Yurni di Kisaran. Ah, ya begini Pak Ustadz uh, sekarang kan dalam Islam ini harus menggunakan jilbab yang syar'i. Mm -hmm. uh, jadi saya kan mengajak kemanak-kepanakan saya, keluarga saya yang terdekat untuk berjilbab yang syar'i. Mm -hmm. uh, jadi permasalahannya Pak Ustadz saya bertanya, uh, saya ngomong dengan keponakan saya, karena sudah saya inisiatif ke berulang-ulang. Uh -huh. uh, akhirnya mereka masih juga menggunakan sedang berbuka-buka, nggak pakai jilbab. Jadi saya ngomong dengan keponakan-keponakan saya, kalau anak-anak saya sudah mengikut semuanya. Mm-hmm. Nah, jadi keponakan, saya, akhirnya saya ngomong gini Pak Ustadz, kalau kamu datang ke rumah saya tidak berjilbab, saya rasa lebih bagus tidak usah datang. Uh, <laughs> jadi apakah yang saya ucapkan ini, yang saya buat ini bagus atau tidak bagus gitu Pak Ustadz? Mm -hmm. ya. Ada yang menurut Pak Ustadz, mereka asal ke rumah saya berjilbab, bersiang ini tapi yeah. kalau di luar saya dengar masih buka-bukaan. Jadi mm -hmm. apakah yang saya lakukan ini salah atau benar Pak Ustaz. Hmm. Iya, iya. Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yuni, silakan. Ya, terima kasih kepada Ibu yang begitu semangat sekali terhadap ya syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun Ibu yang perlu kita pahami adalah pertama, jangan sampai gara-gara sikap kita orang lari dari kita, bahkan lari dari sunnah. Kenapa dia selama ini kok tidak berjilbab? Mungkin karena akidah dia atau pengenalan dia kepada Allah kurang sekali ibu. Belum tumbuh di hatinya rasa takut kepada Allah. Belum tumbuh ya di hatinya rasa cinta kepada Allah. Mungkin ya yang lebih bagus ibu kalau dia datang ke rumah ajarkanlah dia ya tentang Allah. Ajak dia bicara tentang Allah, siapa Allah, ingatkan tentang kehidupan akhirat, tentang surga dan neraka ya supaya dia punya dulu apa namanya keimanan kepada Allah ya tumbuh di hatinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala nah disinilah ibu ya kita di dalam berdakwah pun juga jangan tergesa-gesa ibu kita ingin agar orang langsung keponakan kita langsung berubah seperti yang kita harapkan ya sampai-sampai kita mengatakan kalau kamu kesini nggak mau ke jilbab sudah kamu nggak usah datang mhm ya akhirnya dia malah semakin menjauh dari kita akhirnya dia semakin hobi terhadap sunnah itu tidak baik ibu akan tetapi tentu kita berakhlakul karimah kepada dia yang pertama yang kedua ibu ya menceritakan kepada dia kenapa kita harus berjilbab nak ya tahu nggak jilbab itu luar biasa ya jilbab itu keutamanya begini begini seperti ibu dagang sabun bagaimana caranya pembeli ibu itu bisa mau membeli sabun ibu ya ibu akan sebutkan keistimewaan-keistimewaannya biar dia tertarik kepadanya selain juga kita berusaha untuk memperkenalkan dia tentang akidah ini dia Aisyah radhiyallahu anha berkata ya karena awal ma nazala minal Qur'an fil jannah wan nar adalah ayat-ayat yang pertama kali turun dalam Al-Qur'an ternyata tentang surga dan neraka dulu bayangkan 13 tahun Rasulullah di Mekah belum Rasulullah menyentuh masalah jilbab belum Rasulullah menyentuh masalah menutup aurat 13 tahun dan ayat hijab itu baru turun di kota Madinah iya kata Aisyah kalaulah yang pertama kali turun iya dari ayat Al-Quran itu jangan berzina barangkali kami tidak akan meninggalkan perzinahan kenapa? karena akidah belum muncul di hati Ya, rasa takut kepada Allah belum muncul, mengharapkan wajah Allah belum muncul. Nah, disinilah kita di dalam berdakwah ya, yang kita pikirkan adalah bagaimana supaya supaya dia ini mau takut dulu kepada Allah. Dengan kalimat yang lembut tentunya, dengan memperlihatkan akhlakul karimah sehingga dia semakin senang dan semakin suka. Ya. Ketika dia melihat kok Masya Allah orang-orang yang sunnah ini akhlaknya baik, akhlaknya bagus, orang-orang yang senantiasa berpegang kepada sunnah ini Masya Allah ya kalau kita kalau didatang disambutnya dengan senyuman ya dihormatinya sebagai apa namanya saudaranya dan berusaha untuk memberikan apa sesuatu yang terbaik buat dia dan itu akan memperlihatkan ya apa rasa senang dia apa akan menumbuhkan rasa senang dia kepada sunnah dan lama kelamaan dia akan menganggap ternyata Begitulah akhlak orang-orang yang berjilbab. Ya, nah inilah ibu ya kita sebagai pendai ataupun kita ingin mengajak manusia kepada kebaikan harus dengan hikmah. Hikmah betul-betul hikmah sehingga pada waktu itu kita tidak membuat orang lain lari daripada ya syariat Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam. Nah. nah, Ustaz, terima kasih atas penjelasannya dan berikut kami undang kembali di belakang Ibu Yuni di kisaran untuk menghubungi nomor kami di 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Nur di Kendari. Silakan Ibu Nur, pertanyaan ditujukan kepada Ustaz. Assalamualaikum ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang uh, Ustaz jelaskan tadi itu uh, ya, saya paham ya jadi yang jadi kendala itu Ustaz uh, kita diberikan memberikan nasihat kepada yang dimulai dari keluarga terus sama saudara-saudara itu uh, kendalanya karena uh, faktor faktor mereka melihat dari sisi ilmuan gitu Ustaz. Hmm. Misalkan hmm. bukan Ustaz atau gimana gitu yeah. Ustaz. Jadi uh, mereka itu melihatnya dari ah orang biasa aja hmm. gitu Ustaz. Jadi gimana tuh Ustaz? Apakah ini lemahnya dakwah atau uh, selemah-lemahnya iman dalam uh, diri kita gitu Ustaz? Baik. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang Seringkali seperti itu, Bu ya. <clears throat> Dahulu saja ketika Nabi Yakub alaihissalam berdakwah kepada kaumnya, ya kaumnya menganggap remeh pengikutnya Nabi Yakub ke orang-orang rendahan. Ya. Kata mereka, mata illa aradiluna, hum badiyar ra'i." Tidak ada yang mengikuti kamu kecuali orang-orang yang rendahan di antara kami. Ya. Dan itu merupakan perangai jahiliyah. Menilai seseorang dengan detail, dengan kedudukan. Kalau yang memberikan nasihat itu orang yang bertitel, berkedudukan, baru dia mau dengar. Tapi kalau yang memberikan nasihat bukan orang yang bertitel, bukan orang yang punya kedudukan, walaupun nasihat itu hak, dia tolak mentah-mentah. Ini sebutnya perangai jahiliyah. Dan itu hanya terjadi pada orang-orang yang awam, yang jauh dari ilmu yang sahih ya dan kita ketika menghadapi seperti itu ya kita harus pertama paham bahwa dia memang ternyata bukan orang yang berilmu yang kedua kita berusaha untuk berpikir bagaimana caranya bisa mendakwahi mereka ya dengan cara lain kalau memang ternyata diri kita tidak dipandang oleh mereka diri kita tidak dikenal oleh mereka berarti kita dengan cara lain yang barangkali ya misalnya lewat buku atau lewat televisi ya ataupun lewat yang lainnya yang mereka insya Allah mau mendengarnya, mau memandangnya dan itu bisa bermanfaat untuk mereka maka kita gunakan cara seperti itu maka ini sekali lagi ya kita bukan hanya sebatas mengeluh aduh kok begini, aduh kok begitu akan tetapi yang kita pikirkan bagaimana bisa memberikan solusi yang terbaik bagaimana supaya bisa menyampaikan dakwah kepada mereka sebaik-baiknya dan agar mereka mau mendapatkan hidayah itu keinginan kita yang terbesar bagi kita adalah bagaimana caranya menyampaikan hidayah kepada mereka bukan bagaimana kita memfonis mereka bukan bagaimana kita menjauhi mereka tidak demikian tentunya Allah a'lam nah. nah Ustaz kita akan balik kembali ke pesan singkat uh, pertanyaan yang masuk akan kami bacakan dari Abdillah di Tegal Ustaz Pertanyaan sebagai urut Ustaz uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami telah mendengar penjelasan dari Ustaz mengenai akhlak Dan kami bertobat dari perbuatan gibah Ustaz Apakah bertobat dari perbuatan gibah tanpa meminta maaf kepada orang yang digibahi sudah diampunkan oleh Allah atau belum Ustaz? Ya. Silakan Ustaz. Syekh Salim bin Id hilali dalam kitab Al-Mawsu'ah uh, Mawsu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah memberikan perincian. Apabila gibah kita itu sampai pada orang yang kita gibah, maka kita harus minta maaf. Tapi kalau gibah kita tidak sampai ke orang yang kita gibah, ya hanya yang tahu misalnya kita sama orang beberapa orang saja, yang kalau kita sampaikan akan dikhawatirkan malah timbul mudarat yang lebih besar, maka kata beliau cukup kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita misalnya berkata kepada saudara kita yang kita gibah, "Mohon maaf, kemudian saya menggibah kamu." Ya, gibah apa? Ya pokoknya saya pernah menggibahlah. Saya nggak mau menceritakan kepada kamu nanti kamu marah sama saya. Ya. Nah, itu tentu tapi kalau kita lihat orangnya ternyata orangnya sulit untuk memaafkan dan yang lainnya lebih baik jangan disampaikan kalau memang ternyata ghibah itu tidak sampai kepada dia kata Syekh Salim bin Idal Hilali ya Allah nah, Kembali kami bacakan pertanyaan berikut dari Andi di Priuk Ustaz. Pertanyaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana caranya agar hati ini tunduk kepada perintah Allah dan tidak menuruti hawa nafsu dan kemalasan Ustaz? Silakan. Sebuah pertanyaan yang jawabannya sebutnya cuma satu itu berjihad melawan hawa nafsu. Bagaimana supaya saya tidak tunduk dengan hawa nafsu? Bagaimana supaya saya tidak malas? Jawabannya cuma satu, jihad. Jihad terhadap apa? Diri sendiri, terhadap hawa nafsu kita. Karena kalau kita tidak berjihad, berjuang melawan hawa nafsu kita, dan kita terus-menerus terbawa oleh keinginan kemalasan kita dan hawa nafsu kita, ya syahwat kita, kita tidak akan mampu itu. Oleh karena itu ya dalam sebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Ibnu Najjar dari hadis Abu Dzar bahwa Rasulullah SAW bersabda al-mujahidu man jahada nafsahu li taatillah. Orang yang berjihad itu hakikatnya adalah orang yang menjihadi dirinya untuk mentaati Allah. Hadis ini sahih yang disahkan Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami'. Ini menunjukkan bahwa hakikat jihad yang paling dasar adalah jihad melawan diri Ingat, hawa nafsu selalu menyuruh manusia kepada keburukan. Hawa nafsu dan keinginan manusia selalu ingin bersantai-santai dan bermalas-malasan. Ya, manusia diberikan oleh Allah syahwat yang seringkali menyebabkan kita ya tersesat jalan karena syahwat itu. Berarti kita sebagai seorang hamba Allah mau berani merasakan pahitnya melawan hawa nafsu dan syahwat. Siapa yang tidak berani merasakan pahitnya melawan hawa nafsu dan syahwat, dia tidak akan pernah bisa. Ya, karena memang hidup kita ya dan jihad melawan hawa nafsu itu seumur haya, seumur hidup kita sampai kita meninggal dunia. Ya. Kalau diri kita dibiasakan, dia dibiasakan terus-menerus dengan kemalasan, pasti untuk berbuat ya kebaikan malas sekali. Tapi ketika kita berusaha untuk biasakan di dalam kebaikan, kebaikan, kebaikan dan kita paksakan walaupun hati kita berat ya rasanya, tapi kalau kita berusaha untuk paksakan, kita biasakan di atas kebaikan, maka di saat itu insya Allah lama-lama kita akan mudah untuk melakukan ketaatan dan menjauhkan ke, apa kemalasan. Bahkan kalau kita sudah terbiasa, ketika kita sedikit malas saja kita mengeluh kok saya malas yang nggak ada manfaatnya kita langsung pergi lihat saja ya orang-orang tua kita terdahulu ya mereka itu tak pernah berhenti dari bekerja dan bekerja dia pulang dari pasar ngerjain apa aja dan dia paling nggak suka ngelihat anaknya nganggur diem aja ya sebagaimana itu saya rasakan sendiri terhadap orang tua saya kalau saya apa nganggur atau nggak kerja apa-apa marah iya kenapa dan itu dikarenakan kebiasaan mereka mereka terbiasa dengan bekerja mereka terbiasa untuk meninggalkan kemalasan sehingga dengan kebiasaan seperti itu itu memberikan kebaikan buat dia iya bahkan dia tidak suka kepada orang-orang yang malas demikian pula kita pun juga ya harus bisa membiasakan seperti